Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah Kita lanjutkan pembahasan jawaban terhadap syubhat al-mubtadi'ah yang terakhir pada kajian yang lalu. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa min ad-dalil ala dhalika aidan ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع علمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقالوا أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها Di antara dalil untuk membantah syubhat al-mubtadi'ah yang mereka katakan bahwa kami telah mengucapkan asyhadatain kami telah mengucapkan la ilaha illallah kami salat kami saum kami berhaji kenapa Anda mengkafirkan kami Kenapa anda menyatakan kami kufar Atau musyrikin Anda samakan kami Dengan kufar Quraisy. Beda dong tentunya Mereka tidak mau mengucapkan La ilaha illallah mereka tidak mau membenarkan Rasulullah atau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, ini sudah tahu kita jawabannya. Sekarang jawaban yang berikutnya adalah apa yang Allah sebutkan tentang peristiwa yang terjadi pada Bani Israel pengikut Musa Bani Israel dari kalangan pengikut Nabi Allah Musa alaihissalam yang telah beriman kepada risalah Nabi Musa sehingga mereka ikut bersama Nabi Allah Musa ikut berjuang bersama beliau, ikut berdakwah bersama beliau, ikut berjihad bersama Nabi Allah Musa alaihi salam. Bahkan Syekh menegaskan ma'ilmihim wa salahihim. Suatu peristiwa yang menimpa Bani Israel dalam keadaan mereka orang yang punya ilmu. Dalam keadaan mereka tahu permasalahan tentang tauhid, mereka faham, mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa dan beriman wasolahihim dan kesolehan mereka Banu Israel yang bersama Musa. Nah, coba ini perhatikan yang sedang akan Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah tentang pengikut Nabi Allah Musa yang mereka adalah orang-orang solihin Orang-orang yang mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa dan menerimanya sebagai dakwah dari Nabi Musa. Kemudian Barakallahu fikum Annahum qalu li Musa mereka berkata kepada Nabi Musa Mereka berkata kepada Nabi Allah Musa mengajukan suatu permintaan Suatu permintaan yang mereka mengira bahwa permintaan ini masih dalam koridor yang diperbolehkan. Sesuatu yang masih lumrah untuk dilakukan. Uh, permintaan yang diajukan oleh mereka adalah ij'allana ilahan kamalahum aliha yakni ini terjadi ketika dalam sebuah perjalanan bersama Nabi Musa diriwayatkan dalam sebuah e, rencana e, ketika menghadapi Firaun ketika menghadapi Firaun dan pengikutnya nah di saat itu para pengikut Musa ini ketika sampai di suatu tempat sampai di suatu daerah mereka menyatakan kepada Nabi Musa mengajukan permintaannya wahai Nabi Allah Musa tolonglah jadikan bagi kami ilah. Yang dimaksud ilah di sini uh, adalah sesuatu yang bisa dimintai barokah. Sesuatu yang bisa dijadikan sebagai wasilah untuk melancarkan, memudahkan keinginan-keinginan mereka, mengantarkan mereka kepada keselamatan yang akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mukminin ini. Mereka mukminin. Nah, tetapi Allah beri nama mereka sebagai ilah. Kama lahum aliha, sebagaimana mereka juga dari pengikut Firaun ada beberapa perkara yang mereka jadikan sebagai tempat me, me, meng, mengail dan mengais barokah. Nah, ini permintaan siapa? Pengikut Nabi Allah Musa kepada Nabi Musa. Qala ba'da dhalik Wa qawlu unasin minas sahabah dan pernyataan sekelompok orang dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ucapan yang disampaikan oleh sebagian sahabat Rasul ini juga terjadi dalam sebuah perjalanan ke, ke medan tempur. Dalam sebuah perjalanan jihad. Subhanallah sekian kejadian ini menunjukkan tentang bahwa mereka adalah orang-orang yang soleh. Apa yang mereka nyatakan? Mereka meminta kepada Rasulullah, Ij'allana dhati anwad kama lahum dhatu anwad." Ya Rasulullah, jadikanlah kepada kami ini atau untuk kami sebuah dhatu anwad. Sebagaimana orang-orang musyrikin juga memiliki dhatu anwad. Datu Anwar ini adalah sebuah pohon yang diyakini oleh musyrikin mengandung barokah. Di mana orang-orang musyrikin kalau mau bertempur mereka menggantungkan pedang-pedangnya, tombak-tombaknya, panah-panahnya di pohon tersebut. Dengan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan barokah, pedang-pedangnya akan diberi barokah ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara pohon yang dikeramatkan itu. Loh kok bisa pohon dikeramatkan? Macam-macam sebabnya. Khurafat-khurafat yang terjadi di kalangan Quraisy termasuk isu yang disebarkan oleh salah uh, seorang tokoh mereka bahwa Latta yang telah meninggal itu ternyata ruhnya masuk ke sebuah batu besar. Ini uh, barakallahu fikum syubhat uh, yang disebarkan atau di antara syubhat yang disebarkan di kalangan Quraisy pada waktu itu. Salah satu tokoh mereka ketika kita tahu bahwa Quraisy itu sering melakukan perjalanan pada waktu syita dan saif. Di waktu saif mereka pergi ke mana? Ke Syam. Nah, lah di Syam itu mereka bertemu dengan berbagai macam orang di dunia yang yang berdatangan dari penjuru dunia, datang dari Eropa, datang dari India, datang dari berbagai macam. Nah, yang datang ke tempat tersebut berdagang. Nah, sampai akhirnya orang-orang Quraisy mulai mengenal atau berkenalan dengan orang-orang Majusi, orang-orang Hindu yang datang dari India. Nah, lah akidah ini tadi dibawa dari hasil pertemuan orang-orang Quraisy dengan orang-orang Majusi dan animisme pada waktu itu. Pulang ke Mekah dengan membawa akidah tersebut sampai disebarkanlah isu di Mekah bahwa sebenarnya uh, eh, Latta itu tidak mati tetapi ruhnya sekarang sedang masuk ke ke sebuah batu. Akhirnya batu itu diibadahin oleh sebagian Quraisy. Loh karena mereka ada tarikat-tarikat juga. Ada tarikat-tarikatnya mereka itu. Ada sekian kelompok di antara mereka ada sekian versi di dalam khurafat-khurafat mereka sebagaimana terjadi sekarang di kalangan muslimin. Ada yang menyatakan, "Oh, ini dulu sebabnya begini kejadiannya." Tetapi di daerah lain menyatakan, "Oh, enggak, itu kejadiannya begini sebenarnya." Nah, barakallahu fikum. Lah, datu Anwar ini salah satu tempat atau salah satu wasilah yang mereka gunakan untuk mengais barokah ketika para mujahidin bersama Rasul SAW dari kalangan sahabat sampai di suatu tempat melihat Datu Anwar ingat mereka kepada kebiasaan dahulu masih waktu di mak atau bersama kaum musyrikin ketika mereka masih musyrikin ingat iya dulu kita menggantungkan pedang-pedang kita kalau mau bertempur untuk dapat barokah ya Rasulullah ya mbok apa dijadikan buat kita iya sebuah pohon seperti Datu anwar yang kita bisa menggantungkan pedang-pedang kita di sana. Subhanallah. Apa kira-kira jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanad yang sah, yang sahih. Nah, dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan dengan sebuah pengingkaran yang besar Allahu Akbar dimulai dengan takbir yang menunjukkan itu adalah pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan tersebut. Inna hasunan qultum ka qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sesungguhnya apa yang kalian ucapkan ini adalah sebuah prinsip, sebuah sunnah yang telah diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Allah Musa yaitu apa yang diucapkan oleh Bani Israel jadikan bagi kami sebuah ilah sebuah Tuhan sebagaimana mereka juga ada Tuhan yakni mereka pengikut Fir'aun kemudian Rasulullah membacakan sabdanya yang berikutnya la tattabi'unna sunana man kana pasti kalian akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum sekalian. Barakallahu fikum, ikhwani fiddin azzani wa iyakum. Ini sebagai bentuk jawaban terhadap mereka. Bagaimana bentuk pendalilannya? Bentuk pendalilannya adalah pengingkaran Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan mereka. Tetapi di sini ada sebuah syubhat baru. Dari hadis ini saja, ahlul bid'ah mengeluarkan syubhat yang lain lagi Syekh menyatakan walakin lil musyrikina syubhatun yudluna biha inda alqissati wa hiya namun kata Syekh bagi mereka orang-orang musyrikin itu ada sebuah syubhat baru yang mereka ulurkan mereka munculkan di tengah-tengah kisah ini apa itu? Wahia annahum yaqulun. Mereka berkata orang-orang musyrikin, "Inna bani Israila lam yakfuru bidzalika." Wa kadzalika alladziina qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana dzati anwat lam yakfuru." Lah mereka-mereka yang bersama Rasul bersama Nabi Musa dari kalangan Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan buat mereka ilah sebagaimana para pengikut Firaun juga ada alihah dan juga para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat yang ikut bersama Rasulullah dalam perjalanan tersebut dan meminta kepada Rasul untuk dijadikan Zaku wal sebuah pohon yang bisa mendapatkan barokah darinya mereka tidak kemudian menjadi kafir dengan sebab ucapan mereka mereka tetap sebagai mukminin Lalu gimana? Apa bentuk pendalilan Anda? Apa bentuk hujah Anda dari kisah ini? Nah, di sini akan dijelaskan oleh muallif. Qala fal jawab. Faham sekarang syubhatnya ya, ikhwan? Nah, al jawab kula. Anda bisa katakan kepada dia, "Inna bani Israila lam yaf'alu wa kadzalika alladziina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu." ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب lah إسرائيل para pengikut Musa ketika diingatkan oleh Nabi Musa apa jawaban mereka Apakah kemudian mereka melanjutkan keinginannya, merealisasikan merealisasikan keinginan mereka? Jawabannya tidak. Mereka mengikuti nasihat Nabi Musa dan tidak melanjutkan lagi permintaan tersebut. Nah, mereka belum berbuat, belum mewujudkan keinginannya, sempat minta, sempat mengucapkan keinginannya kepada Nabi Allah Musa, tetapi belum terrealisasi keinginan tersebut dan mereka menyatakan sami'na wa ata'na terhadap nasihat Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya atas dasar ini mereka tidak kemudian menjadi kafir karena mereka tidak berbuat justru mengikuti nasihat. Begitu pula sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ij'al lana dzati anwaq kama lahum dhatu anwat apa ketika mereka mendengar Rasulullah marah apa sikap mereka apa kemudian mereka menyatakan ya Rasulullah bok jangan terlalu keras-keras sih bok dikasih kemudahan kita ini masa seperti itu gini nggak boleh gitu nggak boleh nah lalu gimana oh, cuma pohon kita minta barokah ini pohon kan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah nah coba apa seperti itu sikap sahabat? Jawabannya tidak. Mereka menerima larangan Rasul SAW dan kemudian mereka tidak melanjutkan lagi permintaannya. Berhenti sampai di situ. Atas dasar itu sepakat para ulama bahwa mereka tidaklah kemudian dikafirkan karena mereka tidak mewujudkan keinginannya dalam bentuk perbuatan. Paham ya, ikhwan? Ini syubhat uh, eh, uh, eh, al-mubtadi'ah yang kemudian mereka ingin mematahkan hujah ahli sunnah dengan peristiwa ini tadi. Nah, faham tuh ya ikhwan? Asyahid dari hadis ini tadi, hadis Abi Waqid Al-Laitsi yang diriwayatkan Tirmizi rahimahullah adalah kalau mereka berbuat kalau mereka mewujudkan keinginannya tadi dalam hal datu anwat niscaya mereka lakafaru, niscaya mereka akan menjadi kufar dengan sebab tindakan mereka itu tadi. Nah, qala sampai di sini bisa difahami. Sebelum melanjutkan kepada beberapa faidah yang akan disebutkan oleh muallif dari kisah tersebut, ada yang perlu disampaikan? Nah, alhamdulillah. قال المؤلف ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري بها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن ومعرفة أن قول الجهال التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل wa makayid syaitani namun kata beliau di balik kisah ini ada sebuah beberapa faidah. Yang pertama, faidahnya itu adalah bahwa seorang muslim, seorang muslim yang sudah berislam, bal al-alim, bahkan kadang-kadang seorang yang berilmu, bukan sekedar muslim, muslimnya plus lagi punya ilmu dia qad yaqa'u fi anwa'in minasyirik bisa saja dia jatuh kepada beberapa perbuatan syirik baik dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk keyakinan atau sudah sampai pada tingkatan perbuatan nah bisa saja seorang muslim bahkan seorang yang sudah punya ilmu sekalipun bisa dia jatuh kepada perbuatan syirik la yadri biha dalam keadaan dia nggak menyangka nggak tahu itu nggak tahu bahwa itu adalah syirik khusus beberapa perbuatan yang dia jatuh padanya padahal dia muslim padahal dia bahkan punya ilmu nah bagaimana bentuk pendalilannya dari mana ini ini yang mengucapkan tadi ij'al lana ilahan kama lahum aliha dan ucapan ij'al lana dzati anwar Kamalahum zatu anwab, ini orang-orang yang hidup bersama Rasul. Beberapa orang yang sempat bersama dengan Nabi. Mereka tahu bagaimana wahyu itu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempat mengucapkan, walaupun dijelaskan oleh para ulama bahwa yang mengucapkan ucapan ini adalah beberapa kaum muslimin pada waktu itu yang masih baru masa keislamannya Kemudian mereka ikut bertempur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka Muslimun. Nah, Barakallahu fikum. Ternyata mereka mengucapkan sebuah ucapan, memohon sebuah permohonan yang tanpa mereka sadari ternyata mengandung kesyirikan. Sampai-sampai Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Luar biasa ini apa yang kalian minta innaha sunan laqad qultum kama qalat banu Israel sesungguhnya ini adalah sebuah prinsip sebuah akidah yang mana banu Israel telah mengucapkannya seperti yang kalian ucapkan ini nah barakallahu fikum tanpa mereka menyadari perkara ini fatufidut ta'allum maka kisah ini mengandung faedah tentang wajibnya seorang untuk belajar tentang wajibnya kepada seorang muslim untuk dia menuntut ilmu. Nah, dan berhati-hati dalam perkara agama. Tidak sembarangan dia mengucap. Jangan-jangan apa yang dia ucapkan itu mengandung kekufuran. Jangan sembarangan dia berkeyakinan Jangan-jangan keyakinan dia itu ternyata mengandung kesyirikan. Perlunya untuk belajar talabul ilmi. Nah, dan dari kisah ini kita menjadi tahu ucapan sebagian juhal, sebagian orang-orang yang jahil. Walaupun dia alim pada uh, apa di pandangan umat tetapi dia jahil. Ucapan sebagian mereka yang menyatakan at-tauhid fahimna. Kalau tauhid kami sudah paham. Tauhid gampang ya, akhi. Nah, tauhid itu dibagi tiga. Uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Apa itu tauhid uluhiyah? Ifradullah bil ibadah. Apa itu tauhid rububiyah? Ifradullah bil khalqi wa tadbiri wal mulk. Nah, apa itu tauhid asma wa sifat? ifradullah bima yaqtasu bihi min al-asma' wal husna wa sifatil ula. Bisa dia jawab. Nah, kan ya tauhid. Inti ya, setiap waktu tauhid aja. Ke sana tauhid, ke timur tauhid, ke barat tauhid, maju tauhid. Nah, ahli sunnah ini ke sana ke tauhid aja. Hah? Ternyata dia nggak ngerti apa itu tauhid. Barakallahu fikum. Apa konsekuensi-konsekuensi daripada tauhid? Apa itu cabang-cabang yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah yang sampai ditulis oleh para ulama karya-karya yang besar dalam bidang tauhid. At-Tauhid karya Ibni Khuzaimah. Al-Imamul Bukhari punya bab kitab khusus bukan bab kitab khusus di dalam Sahih Bukhari Kitabut Tauhid. Dibahas panjang lebar Nah, tetapi sebagian umat ini bahkan sebagian tokoh-tokoh dari umat ini meremehkan tauhid. Seolah-olah tauhid itu gampang ya akhi tauhid itu la ilaha illallah sudah selesai. Sekarang ini bagaimana kita bisa mengatasi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah umat? Bagaimana kita bisa merubah mereka-mereka yang berhukum kepada selain hukum Allah? Bagaimana kita bisa memberantas korupsi? Nah, sehingga tiap hari yang dia baca adalah koran Jawa Pos atau Kompas cari berita. Atau BBC London siapa sekarang yang kena korupsi? Berapa korupsinya? Dia lihat berapa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan. Kemudian dibaca pengeluarannya, ininya, itunya, dibahas sampai jadi satu buku khusus ya. Yang isinya hanya membongkar tentang korupsi. Wah dia sendiri nggak tahu apa itu tauhid. Apa itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Wa subhanallah sebagian tokoh itu tadi yang tiap hari atau hampir mayoritas waktunya itu sibuk dengan perkara seperti itu, dia nggak ngerti bahwa apa yang dia jadikan sikap besi kuning di rumahnya itu, ya, itu adalah suatu kesyirikan. Tidak paham. Mau basmi korupsi. Mana yang lebih besar dosanya? Korupsi atau syirik? Wah, ini nggak nggak mau mengingkari korupsi. Ya kita mengingkari, tetapi masing-masing harus ada porsinya dan sesuai dengan cara yang ditentukan oleh syariah. Nah, ikhwani fiddin azza wa iyyakum. Kita nggak jauh-jauh sekarang bagaimana nasib pergerakan al-ikhwanul muslimin yang didirikan oleh Hasanul Banna ketika mereka dan tokoh-tokohnya meremehkan tauhid dan dakwah tauhid. Bagaimana nasibnya sekarang? Ketika pada awalnya mereka bercita-cita yang luar biasa cita-citanya. Luar biasa cita-cita mereka. Tetapi ketika dalam gerakan ikhwan muslimin di dalam tubuh mereka para tokoh-tokohnya tidak mementingkan tauhid mestinya itu adalah menjadi dasar pergerakan dakwah mereka hancur mereka coba kita lihat sekarang Mustafa As-Sibai pimpinan ikhwan muslimin di Syria datang jauh dari Syria ke kuburan Rasul ini pimpinan loh ya jangan dikira adalah kalangan awam dari ikhwanul muslimin pimpinannya datang dari Syria ke Madinah kuburan Rasul hati-hati dari Syria Madinah loh bukan Surabaya Jember ya Syria Madinah perangkat perjalanan sebulan ke kuburan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sampai di sana memanggil-manggil Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi ya Habiballah, wahai tuanku, wahai kekasih Allah. Nah, Sesungguhnya aku sudah lama menderita dari penyakit-penyakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkan dari penyakit ini kecuali engkau. La haula wa la quwata illa billah. Pimpinan ikhwarul muslimin di tingkat Syria sana. Tidak faham apa itu tauhid. Nah, dengan tegas dia menyatakan bahwa enggak semestinya diingkari oleh pihak-pihak yang selalu mengingkari orang-orang yang datang ke kuburan untuk meminta-minta. La haula wa la quwata illa billah. Ini satu tokoh. Berikutnya Umar Tilmasani. Salah satu tokoh mungkin tingkatannya sudah Perdana Menteri Ikhwanul Muslimin. Yang menyatakan bahwa tokoh sosialis pertama adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dinyatakan sebagai tokoh sosialis pertama. Nah, kemudian sampai menyatakan bahwa Umatil Masani dan juga diucapkan oleh Muhammadul Ghazali nah, bahwa Umar bin Khattab ini pun mengambil ilmu sosialisme ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudahlah. Intaha amruh. Ini apa sebabnya? Ketika mereka meremehkan tentang perkara tauhid. Nah, meremehkan perkara makna la ilaha illallah dan konsekuensinya rontok itu dakwah. Nah, apa sekarang dihasilkan oleh ikhwan muslimin? Coba sebutkan satu. Apa yang sudah direalisasikan oleh dakwah ikhwanul muslimin sejak berdirinya berapa puluh tahun yang lalu itu? tunjukkan satu daulah Islamnya yang berhasil didirikan tunjukkan satu khilafah rasyidah yang sudah berhasil mereka dirikan kalau mereka mau menyebut Sudan sudah kita sebutkan bagaimana daulah itu Sudan Umarul Bashir presidennya wakil presidennya Nasrani perdana menterinya uh, eh, Hasan Turabi pimpinan lekuan muslimin di sana yang dinyatakan oleh Salman Al-Auda sebagai mujaddid. Hasan Turabi ini pimpinan kaum muslimin ya, dinyatakan sebagai apa? Mujaddid. Nah, yang dia termasuk yang menyambut kedatangan Paus Paulus Yohanes kedua yang sudah bongkok kemarin itu. Nah, barakallahu fikum. Disambut datang. Negara Sudan yang didirikan sana salib setinggi 12 meter. Nah, menteri-menteri negaranya lebih dari 10 menteri Nasrani. Katanya Salman Auda Daulah Islamiyah, Daulah Islamiyah. Kata tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin Daulah Islamiyah. Subhanallah. Sementara tempat dia dilahirkan sejak kecil masih ngompolan ya, di Saudi Arabia yang didirikan di atas tauhid ya, masih ngompolan dilahirkan di situ Nah, barakallahu fikum. Dididik di sana sekolah sejak masih kecil, dibiayai oleh pemerintahnya sekolah. Nah, tidak ngerti bahwa negerinya adalah daulatut tauhid. Nah. justru mencaci maki negerinya, mencaci maki ulamanya, dinyatakan antek-antek Amerika, budak-budak Amerika. Subhanallah. Ini ketika sebuah dakwah tidak lagi didasarkan kepada tauhid. Ketika mereka telah meremehkan tauhid. Nah, hancur. Kalau mereka mau bertanya, antum ahli sunnah yang selalu menjerit-jerit tentang tauhid, mana yang sudah kalian realisasikan? Oh, gampang kami menjawabnya. Gampang kami menjawabnya sekarang. daulatul Tauhid Al-Mamlakatil Arabiyatus Saudiyah yang ditegakkan di atas tauhid. Nah, sejak berdirinya. Ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diterima oleh Al Saud di Ad-Dir'iyah dan Al Saud menyatakan kami siap untuk berada di belakang dakwah ini. Berangkat jalan terus tegakkan dakwah tauhid. Ketika mulai berdiri apa yang jadi program pertama? Pembasmian korupsi. Bukan. Kubur-kubur yang diziarahi dan dikeramati dibangun dengan kubah yang besar dihancurkan di kota Juda di Madinah di Mekah dihancurkan ini program nggak muluk-muluk ya wes yang ketok moto aja jangan terlalu pakai seminar sana seminar sini selebaran sana pamflet sini pamflet sana nggak perlu ya akhi nah Nih yang ketok moto yang nampak jelas di mata inilah dakwah Rasul. Sekarang hasilnya daulah melahirkan para muwahidin, para ulama tauhid, ulama sunnah. Hampir setiap ulama mendapatkan ilmu di negeri itu. Mendapatkan faidah hatta seperti Syekh Mukbil rahimahullah mendapatkan ilmunya di daulah itu. Sampai setingkatan Syekh Al-Albani rahimahullah mendapatkan banyak faedah di negeri tersebut dan akhirnya murid-muridnya bertebaran di seluruh dunia Daulatul tauhid subhanallah luar biasa kalau kita berbicara tentang ini dan insya Allah akan ada waktunya nanti kita akan berbicara tentang ini membongkar kedok hizbiyin yang dinyatakan bahwa Daulatul tauhid Mamlakah arabia Saudiyah sebagai penghancur khilafah Utsmaniyah kita ingin tahu siapa itu khilafah Uthmaniyah yang mereka sok menangis sehingga benar-benar kata ulama hatta uh, na'lam man baka mimman tabaka. Sehingga kita benar-benar tahu siapa orang yang benar-benar nangis dari orang-orang yang cuma tabaka, pura-pura nangis. Biar kita tahu siapa itu khilafah Uthmaniyah. Yang dia lulukan demonstrasi, mengadakan peringatan, ya, keruntuhan keruntuhan diperingatin ya akhi bahlul nah subhanallah ulukul magluba ya ikhwan akalnya sudah terbalik kalkuzi mujakhiyat ya Ustaz tumpah nih nah fa ikhwani fid din azzani Allah yakum syekh mengingatkan sekarang di sini dari kisah ini dari kisah Zatu Anwar dari hadis Abi Waqid bin Laitsi radhiyallahu anhu bisa diambil faedah pula bahwa apa yang diucapkan oleh kebanyakan orang-orang juhal walaupun imamahnya sak kepala nah barakallahu fi yang menyatakan bahwa tauhid itu gampang kami sudah faham. nah an hadza min akbaril jahl bahwa ini adalah bagian dari kebodohan yang besar dan bagian daripada kait makar-makar syaitan nah ada lagi yang menyatakan gampang ya akhi. Sudah kita sekarang jangan bicara tentang syirik, bid'ah, tauhid, sunnah, jangan. Diam dulu, diam. Tenang. Nanti kalau sudah kita berhasil megang tampuk kekuasaan, nah, kekuatan sudah ada di tangan kita, kita basmi itu semua insya Allah. Bid'ah kita basmi, syirik kita basmi. Kata Syekh Mukbir rahimahullah, haula yubnuna da'watahum 'alal khayalat mendirikan dakwanya mereka di atas khayal. Khayal. Nah, khilafah dibayangkan duduk mikir <laughs> punya papan tulis di rumah yang gambar khilafah bumi dikasih bendera tancap la ilaha illallah tembus dari ujung bumi yang satu ke bumi yang berikutnya khayal ya akhi sementara mereka subhanallah yang orang awam tahu aja. Pernah suatu hari anak sholat di masjidnya mereka, masjid Hizbut Tahrir di kampus itu. Ini waktunya Idul Adha. Idul Adha itu kalau habis uh, takbir itu dilakukan kapan? Setelah hari rayanya. Dilakukan setiap habis sholat fardu kan ya? Anda pikir orang awam tahu ini? Orang awam ya, sekarang di masjid-masjid itu tahu masalah ini gitu loh. Nah, ini habis sholat maghrib kebetulan anak waktu itu telat jadi dua rakaat. Nah, kok nggak takbir ini? Lanjut, masbuk kan? Nah, nggak takbir takbir. Sampai selesai anak sholat sunnah, habis dikir sholat sunnah nggak takbir takbir. Nah, akhirnya datangin datengin satu dari mereka yang biasa ngimamin, biasa ngurus di situ. Assalamualaikum ya Eh, biasanya kalau habis sholat fardu hari raya idul adha ini selama ayam tasyrik itu ada ada takbir oh iya iya ustad ya ini saya sekarang diambil mix sih kami mau bertakbir nih sekarang ustad Padahal ini sudah tadi nih, ya. sholatnya sudah selesai sudah tadi nih. Orang sudah pada sholat sunnah sudah bubaran, mau megang mic, mau takbiran pakai speaker. Nah, lulu bukan sekarang tadi habis sholat assalamualaikum assalamualaikum Allahu akbar Allahu akbar ini sunnahnya bukan sekarang nah la haula wala quwata illa ini yang aktivisnya loh ini sudah ya aktivis loh ini nah subhanallah kesiannya sekian tahun nggak ngerti tentang itu la haula wala quwata illa billah Ikhwani fid din azani Allah iyyakum. Benar-benar dakwah mereka didirikan di atas khayal. Khayal. Nah, sampai-sampai karena tingginya semangat khayalnya itu tadi, ya, sudah bentuk pemerintahan dulu. Ada presidennya, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada RW. Loh iya. Antum lihat NI itu ada itu aturan apa strukturnya. Nah, uh -uh. sudah sudah ada menteri-menterinya. Nah, nanti ribut sendiri untuk ini siapa yang mau jadi gubernur di sini? Wah berselisih antar mereka. Siapa yang mau jadi presiden kali ini? Ya Allah bertahun-tahun seperti ini. Khayal. Negara nggak punya wilayah, nggak punya rakyat. Nah, Astaghfirullahaladzim. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Apa sebabnya ini semua? Ketika mereka meremehkan tauhid yang itu adalah pondasi daripada dakwah, maka robohlah ini semua. bangunan roboh Naam. Qala al-muallif rahimahullah wa tufidu aidan anna al-muslim al-mujtahid idza takallama bi kalamin kufrin wa huwa la yadri fanabbahu fanubbiha ila dhalika wa taba min sa'atihi fa innahu la yakfur kama fa'ala banu israila walladzina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua sekarang. Tadi selesai dari faedah yang pertama. Nah, apa itu faedah yang pertama? Bahwa seorang muslim bahkan mungkin yang punya ilmu sekalipun bisa jatuh kepada perbuatan syirik tanpa dia merasa, tanpa dia tahu bahwa itu adalah syirik. Dan sekaligus bantahan terhadap ucapan sebagian juhad yang menyatakan tauhid gampang, kami sudah faham kok, tidak berat. Nah, yang kedua adalah Faedah yang kedua, bahwa seorang muslim yang berijtihad jika dia mengucapkan suatu ucapan kekufuran, ucapan mengandung kekufuran. Wahwa la yadri dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu mengandung kekufuran. Nah, fanubbiha ila Kemudian dia diingatkan, dinasehati, ditegur bahwa ini ucapan Anda mengandung kekufuran, hati-hati. Wataba min sa'atihi. Kemudian dia bertaubat di waktu itu. Ketika mendengarkan nasihat diamnya astagfirullah, jazakallah khair ya akhi atas nasihat inti, atas tegurannya. Ana nggak paham ini. Barakallahu fiik. Nah, fa innahu la yakfur. Sesungguhnya dia tidak kemudian menjadi kafir dengan itu. Walaupun ucapannya sudah ucapan kekufuran, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel dan sebagian sahabat yang mengucapkan atau meminta kepada Rasulullah permintaan mereka. Ini faedah yang kedua, seorang mujtahid jika dia keliru mengucapkan suatu ucapan yang mengandung kekufuran dan ketika dia diingatkan ya, baik diingatkan melalui orang ya, ataupun dia ingat sendiri tahu misalkan dengan membaca buku ya, atau yang lainnya tiba-tiba dia tahu bahwa ini adalah kekufuran atau kesyirikan kemudian dia bertobat maka tidak kemudian difonis sebagai kafir. Yang ketiga, faida. Wa tufidu aidon. Jadi setiap ada kalimat wa tufidu itu faida. Faida pertama, kedua dan ketiga. Anna law lam yukaffar fa innahu yughalladu alaihi al-kalamu taghlidan shadidan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka tidak difonis dengan fonis kekufuran akibat perbuatan dia tadi, maka minimalnya, minimalnya adalah diperkeras eh, e, sikap kepadanya, diperkeras eh, nasihat dan teguran untuknya. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa tidaklah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeneralisir setiap permasalah permasalahan untuk kemudian semua disikapi dengan lembut untuk semua kasus disikapi dengan jangan ya jangan gitu om keliru kamu itu keliru jangan gitu nggak baik yang kan sekarang yang ada di benak muslimin tuh Rasul seperti itu ya Rasulullah tuh jalan senyum ketemu assalamualaikum ada orang berbuat mungkar jangan ya jangan gitu nggak baik gitu nah jangan diulangi itu yang ada di benak muslim ini seperti ini nah kalau disebut bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah yang tergambar itu sosok Rasul yang tersenyum masya Allah baik pemurah itu nah nggak pernah disampaikan kepada mereka bagaimana Rasulullah yang ketika beliau marah melihat kemungkaran. Dari sekian kisah itu termasuk kisah hadis Abi Waqid al-Laitsi ini tadi. Rasulullah ketika mendengar ucapan ini sebagai sahabat ini dan ini dalam pertempuran, kalau menurut madhabnya ikhwan muslimin jangan diingkari. Jangan ini akan menimbulkan perpecahan barisan mujahidin bisa melemah. Jangan, biarlah biar. Nanti suatu waktu dia akan tahu. Biar yang penting mereka kan sama-sama la ilaha illallah. Sampai di senjatanya itu di angka 47-nya itu ada bendera tertulis la ilaha illallah, benderanya bendera hitam lagi. Nah, kenapa bendera hitam? Nanti kita akan ada bahasan tentang ini. Insyaallah. Barakallahu fikum tertulis la ilaha illallah saking semangatnya. Ya. Tapi kalau mau bertempur ambil kuburannya eh, tanah kuburan Sayyidah Fatimah atau Sayyidah Zainab atau siapa taruh di anu di sabuknya diikat. Nah, barakallahu fikum. Ketika mau ada yang mengingkari, menasehatin masalah ini, mendakwain mereka, wah dituduh ini pemecah belah, ini wahabi, pemecah belah umat yang bisa membuat lemah barisan mujahidin. Ketika terjadi di Afwan, sampai ujung-ujungnya dibunuhnya Syekh Jamilur Rahman rahimahullah. Pimpinan ahli sunnah wal jamaah dalam jihad Afghanistan melawan komunis Rusia Syekh Jamilur Rahman rahimahullah adalah salah satu ulama di negeri Afghanistan pada waktu itu yang dia berjihad tapi kata beliau tidak boleh meninggalkan dakwah. Jihad tapi tidak boleh meninggalkan talabul ilmi. Nah, tauhid, sunnah sehingga di daerah Kunar, provinsi Kunar di Afghanistan itu yang telah dikuasai oleh Syekh Jamil Rahman dan ahli sunnah dari karangan mujahidin Afghanistan sebagian Afghanistan dan mujahidin dari negara Arab dan yang lainnya pada waktu itu itu sudah mulai diterapkan syariat Islam kuburan-kuburan diratakan kubah-kubah itu dibongkar tauhid pelajaran-pelajaran ya halakoh-halakoh ilmiah tersebar di sana sini di daerah Kunar Hizbiyun Ikhwanul Muslimin Sufiyah Rafidah kelompoknya Hikmat Yar dan Burhanuddin uh, siapa? Eh, Rebani. Nah, dan yang lainnya sakit hati dan menyatakan ini pemecah belah umat ini. Ini pemecah belah barisan mujahidin sampai ada seorang ikhwani ya. Barakallahu fikum dengan teganya dia menghabisin Syekh Jamilur Rahman. Habis nyawanya. Dan dengan tega kelompok-kelompok hizbiyin itu tadi, ikhwan muslimin, JI-nya, jamaah islamiyahnya, kemudian rafidahnya, kemudian sufia dan tarikat-tarikatnya yang mereka punya senjata lengkap. Kalau di sini kan tasbih tok. Iya. Di sana sufia punya punya ini juga gitu lah. Nah, barakallahu fikum. Itu dihabiskan kunar ribuan muwahidin meninggal dunia dan dengan tegas mereka menyatakan idzan tahaina minasyuyu'in bada'na bikum ayyuhal wahhabiyun ketika sudah selesai kita menghadapi komunis Rusia maka kami akan memulai menghabisin kalian untuk yang berikutnya wahai wahabi barakallahu fikum sejak itu carut marutlah medan pertempuran jihad Afghanistan masing-masing berebut kekuasaan, masing-masing mengklaim, masing-masing begini, yang syiahnya begini, yang yang sufinya begini, yang jamaat takfir pengikut bin Laden begini, yang pengikut hikmat yar begini, terus antar mereka saling mengarahkan senjatanya. Ketika kapan? Ketika tauhid telah dimusuhi. Nah, jadi jangan berhayal kalau tauhid tidak bisa direalisasikan, maka ketahui semua itu adalah khayal. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Lah, Syekh Jamilur Rahman pada waktu berusaha mengingkari perkara ini. Mereka menyatakan tidak, jangan diingkari. Ini dalam masa jihad sekarang. Coba lihat kisah Datu Anwar ini terjadi di waktu jihad. Ya. Rasulullah marahnya gak tanggung-tanggung dimulai dengan takbir. Allahu Akbar. Inna sunnah Qultum kama qalat Banu Israel. Nah, ikhwani Dina din azzani Allah iyyakum. Ini perkara bagian daripada contoh tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Nah, jadi uswah hasanahnya Rasul itu bukan hanya ketika Rasulullah tersenyum, ketika Rasulullah membantu pekerjaan istri di rumah. Kan itu yang disebut ya di pengajian-pengajian. Bukan, bukan itu. Bukan hanya itu, itu bagian daripada lingkaran dinil Islam ini. Nah, tapi ambillah uswatun hasanah ini. Posisikan Nabi sebagai uswatun hasanah dalam seluruh aspek dinul Islam. Wallahu taala alam bisawab ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi sebagai salah satu jawaban terhadap syubhat mereka. Kesimpulannya bahwa Hadis ini menunjukkan walaupun seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah dia telah beramal dengan amal salihah bukan hanya sholat dan saum saja bahkan ikut berjihad kalau dia melakukan perbuatan syirik perbuatan yang bisa menggerogoti bahkan menggugurkan kalimat la ilaha illallah maka dengan itu dia keluar dari Islam loh mana buktinya para ashab Zatu Anwad yang meminta kepada Rasulullah tersebut tidak menjadi kafir jawabannya karena mereka belum mewujudkan keinginannya ketika dapat teguran langsung berhenti tidak maksa nah kalau maksa terus maka dengan itu mereka akan dinyatakan sebagai kufar keluar dari la ilaha illallah yang ujung-ujungnya kalau terus diperangi sebagaimana diperanginya Banu Hanifah sebagaimana diperanginya para uh, eh, uh, eh, murtadin yang lainnya fahim tuh ya ikhwan ini wallahu taala alam bisawab sampai di sini kajian kita wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin